Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Saudara-saudaraku sekalian seiman seislam My brothers in Islam I know some brothers not come from Indonesia I'm sorry I do not speak in America or English because I'm boring speaking English. so I speaking Indonesia saja, ya. Bukan boring, nggak bisa bahasa Inggris ya. <laughs> Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas bahwa Islam itu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Jadi kita ulangi lagi. Islam itu adalah hubungan dengan Allah tetapi hubungan hablum minanas. Inilah the major two dimension in Islam. We have relationship to Allah and relationship to people. Dan dua-duanya itu jadi satu kesatuan, tidak boleh lepas. Bahkan yang satu bisa menggugurkan yang lain. sisinya penalti. Hablu minallah itu, sahadat, sholat, wah, sahadat, sholat, puasa, dapat haji. Kenapa ini bisa menggugurkan yang lain? Contohnya, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus, oh pokoknya hebat sholatnya. Tapi habluminanasnya rusak. Mulutnya jijik, nyinyir, bibirnya jebleh, ngomongnya kotor, ini habis. Ya Rasulullah orang itu ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, pasti dia masuk surga. Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Kenapa? Semua ibadahnya habis seperti daun kering dimakan api ibadahnya nol, hablum minanasnya nol, hanya karena satu dia gagal membangun silaturahmi hablum minanas tu'ti jaroha bilisanika dia suka merusak tetangga dengan lidahnya Ka semua ibadahnya hablum minallahnya nothing di hadapan Allah no jadi sekali lagi hablum minallah itu given melekat tidak bisa Seorang muslim wajib syahadat, seorang muslim wajib sholat, puasa, zakat, haji. Itu given kewajiban karena saya muslim sholat. Kalau tidak sholat bukan udah titik. Tapi apakah kalau sudah sholat pasti masuk surga? Belum tentu. Justru kita buktikan di dalam hablum minanas. Makanya hablum minanas itu kalau di sini given, di sini achieve achievement harus dipraktekan, harus diraih achievement. Nah, hablu minanas ini kalau di sini disebut kesimpulannya disebut dengan zikir azikro. Kalau hubungan dengan manusia hubungannya fi fikir. Itu bedanya. Kepada Allah dosa pakai mikir, Zikir dulu, iman dulu, Allahu Akbar. Baru nanti kita akalin. Kenapa Allah itu Akbar? Oh, karena begini. Kepada manusia, fikir dulu. Jangan percaya 100% pada manusia. Baru setelah interaksi, baru kita percaya. Itulah achieve, achievement. Itu bedanya hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sebab itu keseluruhan hablumillah itu melahirkan zikir. Zikir itu apa? Ibu, zikir apa? Mengingat. Sudah mengingat? Memuji, menyebut. Titik atau koma? Menyebut nama Allah, titik. Koma. Nah, kalau titik bahaya. Zikir menyebut nama Allah, nanti ada maling soleh maling bawa linggis ngebuka pintu sambil zikir bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin Allah subhanallah ya, maling soleh sambil maling zikir karena kita nganggap zikir itu adalah ucap ucapan tidak zikir itu adalah remembrance mengingat nama Allah kemudian bergetar hatinya Lihat Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang mukmin itu apa? Silahkan dibaca surat ke-8 ayat 2. Ah, ngajinya nggak pernah bawa Quran nih gimana? Eh kalau ngaji bawa Quran. Orang Kristen aja kalau ngaji ke gereja bawa kitab. Oh, di sini sudah, sudah di luar kepala semua sih Al-Qur'annya. Ya. ya. Ah, harus buka Quran ayo. Ya, Silakan Al-Anfal ayat 2. Ya. Apa artinya? Artinya? Ya. Bergetar hatinya. Ciri orang yang beriman itu kalau disebut atau menyebut nama Allah bergetar hatinya. Apakah kita bergetar nggak sama? ini? Bergetar perutnya kalau kita menyebut nama Allah bergetar perutnya, lapar. Harusnya bergetar hati. Innamal mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Apa? Ya karena saya orang psikologi, bergetar itu saya tafsirkannya sebagai awareness. Sadar. Oh iya. Yeah? Oh ya Allah ada. Allah melihatku. Allah watching us all the times. Whatever you are, dimanapun anda, Allah melihatmu. Kalau Allah sudah merasa melihat dalam hati dan merasakan bahwa Allah hadir dalam hati, yes, kita termasuk orang takwa. Lari lagi coba Pak Muazzam lihat surat Prof ayat 16. Surat 50 ayat 16. Itu zikir. Zikir itu bukan menyebut. Menyebut itu hanya media, tapi ujungnya adalah bergetarnya kesadaran. Aku merasa dilihat oleh Allah. Aku merasa Allah tahu bisikan hatiku. Apa katanya Pak Muazzam? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Ya. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan mengetahui apa? Yang oleh hatinya. Hatinya terus? Allah lebih dekat dari Allah, kami lebih dekat padanya daripada daripada urat lehernya sendiri. Jadi Allah itu dekat dekat sekali. Sehingga ada orang sufi mengatakan Allah nggak pernah meninggalkan kita. Sehingga belum ditemukan Ya Allah jangan tinggalkan aku Dulu ada doa Ya Allah jangan tinggalkan aku Karena Allah gak pernah meninggalkan kita karena rahmannya Allah dia covering. Ya, dia menjadi selimut kita, jadi blankets Allah itu. Dia dia memeluk kita. Tapi yang ada bukan Allah meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Allah, menjauhi Allah. setelah Allah itu Allah itu menunggu. Allah, Allah tidak meninggalkan engkau. Jangan berputus asa. Ya Allah aku nggak dapat SS. Ya Allah kapan green card? Oh sudah sholat kok gak dapat juga. Emang sholat tuh dapat SS? Bukan sholat tuh kewajiban. Eh, semua achievement berusaha ke Alvarado sana banyak tuh. Ya kan gitu. Ya gitu. Sudah sudah ke sana saya juga ingin tahu gitu apa apa sih ya. Jadi subhanallah Ibu bapak sekalian Jangan putus asa kepada Allah. Allah begitu dekat. Aku jauh, engkau jauh, terus aku dekat, engkau dekat. Terus Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa dan segala macamnya ada Bapak ya begitu. aku dekat Allah dekat. Aku. sesuatu Allah tidak merubah engkau kecuali engkau merubah dirimu sendiri. Ar-Radu ayat 13. Innallaha la yughayyiru bi biqaumin hatta yugair huma dan Allah tidak merubah engkau. Engkau yang merubah. You have to change yourself. Ya. Yeah. Jadi destiny itu is not something that you waiting for, but something you must be achieve. Itu destiny. Nasib itu apa beda nasib dengan takdir? Ayo. Kita ini merubah nasib atau merubah takdir sih hidup nih? Yes, merubah nasib. Merubah masa lalu atau merubah masa depan? Masa depan. Jadi kalau kita bagi past, present, few, future. Takdir di mana? Past atau future? Takdir. Past. Hari ini from the beginning, now on ke belakang itu takdir. Jadi hari ini ke depan itulah nasib. Jadi nasib itu di sini. Ya, disinilah kita adalah a amal. Berbuat sesuatu untuk memetuk peruntungan kita, nasib kita di masa depan dengan bercermin pada takdir kita di masa lalu. Itulah seorang muslim. Dia future outlook, lihatnya ke depan. Maliki yaumidin. Di depan itu ada yaumidin. Maka seorang muslim itu selalu lihatnya ke depan. Sebab itu ihdinas roto mustaqim. Jadi ketika Bapak saya ihdinas siratal mustaqim, hati bergetar. Ihdina itu huda. Hudan petunjuk. Ihdina berilah aku petunjuk. Sirat berasal dari kata sarroto artinya yang menelan atau jalan yang besar sekali itu Sirat sehingga mobil tertelan oleh jalan itu sehingga lancar al mustaqim jalan yang menuju kepada engkau lurus. Jadi kalau asirat pasti mustaqim. Kalau sabil belum tentu mustaqim. Bah, bah, bahkan hanya sirat yang mustaqim. Kalau sabil biasanya sabul salam, sabil muhtadin. Tapi asirat pasti al mustaqim. Itu hebatnya. Sehingga sirat itu freeway kalau di kita mah. Kalau sabil itu gang jalan-jalan kecil. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim ya Allah berikan aku jalan yang sangat lapang sehingga aku bisa ketemu engkau. Jadi ada seorang sufi meng, mentafsirkan ah, arti ihdinas siratal mustaqim ya Allah hantarkan aku menuju jalan ridhomu. Sebab kalau ditunjukkan saja belum tentu kita masuk. Saya itu dalam ihdinas siratal mustaqim itu semacam doa. Please oh my Lord Allah ya take me to your straight way take ambil saya not only point out tidak hanya di menunjuk tapi hantarkan saya Saya dihantarkan oleh pemilik pasti sampai kalau ditunjukin saja tuh tuh tuh jalannya belum tentu kita sampai. Makanya orang sufi bilang, "Ihdinas siratal mustaqim." Bergetar hatinya, "Allah, hantarkan saya." Hantarkan saya, Allah. Jangan biarkan hawa nafsu saya membimbing saya sehingga saya keluar dari sirotol mustaqim. Makanya selalu sirotol mustaqim. Pasti ketemu Allah. Ingat nama Allah. Jangankan zatnya, hurufnya saja Allah tidak mati. Dibuang alifnya masih bunyi apa? Lillahi untuknya Dibuang lamnya masih bunyi lahu kepadanya. Dibuang lamnya masih bunyi huwa. Huwa itu siapa? Dia, dia itu siapa? Allah, huwa Allah. Allahu lillahi lahu huwa Allah. Sehingga dalam solat, dalam solat yang menuju Allah, yang ku cari hanya ridho Allah. Illahi entah maksudi. Terus Waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa mereka. Ya Allah, hanya engkau yang kutuk hidup sementara. Apalah umur sudah 60 tahun dan 60 tahun lihat di kaca. Ya Allah, uban sudah tumbuh. Pada tiap hari kita melihat, ya betul? Wajah kita di tiap-tiap hari dilihat ya? Dilihat. Tapi kapan ibu berubah dari remaja jadi tua? Tanggal berapa? Hah? Kan tiap hari dia. Ini semua masa lalu nih. Ini kan gadis-gadis masa lalu. Nah, sekarang berubah ibu jadi wajah kayak begini, teot kayak saya ini kapan? Gak tahu. That is life. Itulah hidup menipu. Jam berapa, tanggal berapa uban mulai putih? Ayo, ulang tahun tiap tahun tapi ulang uban nggak ada yang tahu itulah hidup menipu hidup sementara abadi ialah ah, Allah jangan tertipu oleh dunia ya jangan tertipu oleh dunia kehadiran di sini kita di sini jadilah diri kita sendiri seorang muslim yang tangguh kuat cari uang yes nanti kita bahas cari uang itu penting tetapi is not everything. Money is something but not everything. Yang everything apa bagi kita seorang muslim? Allah. Allah you are my everything. You are my love. You are the only one. Saya ingin mendapatkan approval sehingga kalau saya menyimpang jalan Allah, maka saya di jalan syaitan nothing. Untuk apa saya kaya? Kalau akhirnya hidup di akhirat saya tersiksa di neraka. Ilahi las tulil firdausi ala ala aqua ala nalil jahimi ya Allah aku tahu aku banyak dosa setiap ku tengok masa laluku, malu aku menatap diriku. Aku berbohong pada istri. Aku berbohong pada suami. Aku berbuat dosa pada orang tua. Allah malu. Aku memang ahli neraka. Tapi aku tidak kuat masuk neraka. Maka ya Allah, ala akwa. Karena aku tidak kuat itu masuk neraka. Maka pengampunanmu yang ku harapkan. Istighfar. Istighfar. Jadi agar kita tidak menyimpang dari jalan nama Allah, kita siapkan itulah zikir. Salah satu zikir itu istighfar. Perbanyaklah istighfar. Saudara-saudara, siap cek istighfar banyak itu kalau dalam ilmu hikmah sufi ya kalau ilmu hikmah baca 100 kali baca walaupun tidak ada perintahnya ya tetapi melatih hati makanya orang-orang sufi itu kalau melatih muridnya baca istighfar seribu kali Sudah, ulangi lagi Sudah, seribu kali, sudah, ulangi lagi Hatimu sudah bertentram nggak? Sudah ada efeknya nggak? Jadi rupanya melatih ribuan, dua ribu, tiga itu melatih muridnya. Bukan angkanya seribu, dua ribu. Tapi istighfar itu ada efeknya pada hati. Karena astagfirullahaladzim itu hati yang bergetar. Kemudian merasa dilihat oleh Allah. Allah 16. Sehingga dimanapun Bapak berada, ada kamera ilahiyah. Antak budallah karena kata rusakan kau melihat dilihat oleh Allah. Hebat. Ada seorang wanita dan lelaki yang sudah mau menikah beberapa bulan lagi. Pacaran lah istilahnya. Masuk sepi. Makanya jangan berdua-dua beda muhrim. Sebab yang ketiga provokasi setan itu. Akhirnya, ah kita kan sudah tiga bulan lalu menikah. Gimana kalau kita kredit dulu Don payment, ya tahu aja itu ya kredit Don ya. akhirnya apa setan masuk ya nggak apa-apa kan mau nikah si wanitanya sudah terbuka lelaki sudah terbuka sudah skin to skin wah dahsyat ini tapi begitu dia istighfar si wanita tadi, istighfarnya seperti Quran. Bergetar ha, hati. Kata, Astagfirullahaladzim bang. Tiba-tiba dia sadar Allah melihatnya. Allah melihat kita bang. Astagfirullah. Kemudian dia berbalik wanita itu. Malu. Dia telanjang. Lelakinya juga rupanya sering ngaji di konjen ya. Jadi lelakinya juga istighfar rupanya. Udah hebat itu. Astagfirullahaladzim Dua-duanya istighfar Sampai si lelaki berkata Ini akhafullah Aku takut sama Allah I am afraid of Allah Allah watching us Akhirnya dia berbalik masing-masing Wanitanya menangis Sambil ngebetulin BH-nya ini juga astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Akhirnya dia lari berdua tidak menengok Nangis malu sama Allah Malu sama Allah. Sudah skin to skin. Dia tidak jadi berzina. Kemudian dalam hadis dikatakan dia termasuk itu dari tujuh yang dilindungi Allah. Saya berkata, ini orang katanya zina aja nggak boleh. Ini sudah mau berzina kok malah dilindungi Allah. Ini hadis palsu saya bilang. Ternyata Sahih Bukhari. dia berenung. Oh iya, tidak gampang melawan hawa nafsu. Ya, masuk surga itu. Kenapa? Karena orang kalau udah skin selanjutnya apa? Lips to lips. Kada lips to lips, look to look. Wah itu udah hancur deh, Ya. lucu ya? Makanya itulah torga tidak gampang. Ayo di sini siapa? Pak Muazzam sudah telanjang nih di depan spill Britney spray, Britney spray ya. Sudah telanjang itu. Ayo, astagfirullah alhamdulillah. Makanya masuk surga karena istighfar, the power of istighfar, the power of zikir zulumati ila ila nur. The power of zikir orang meninggalkan kegelapan menuju surga. The power of zikir dari bohong menjadi jujur. The power of zikir dari malas menjadi bagus. Inilah habluminallah menjadi motif motivasi. Enggak ada yang ditakuti, enggak ada yang merasa takut miskin enggak Allah kaya ya rozak ya rozak ya Allah ya rozak ya Allah ya rozak asmaul husna ingin dicintai atasan, ingin apa? Kenapa enggak datang pada Allah? Wiridkan ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kenapa tidak Asmaul Husna? Mana kita pernah membaca nama sunnah? Swear. Ibu-ibu kalau sudah wirid suka baca Asmaul Husna enggak? Apa? Hah? Kita jujur, Lupa kita baca nama Allah. Paling nggak ya subhanallah walhamdulillah walailallah Allahu akbar. Kan masih banyak waktu. Suami pergi, ibu di dapur masih bisa lagi baca ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Mukmin, ya roza Banyak. Bapak-bapak juga. Kenapa? Tidak usah pergi kemana datangi dia Allah Kesulitan apapun yang Bapak hadapi, serahkan diri Bapak pada Allah. Allah, inilah hambamu yang kesulitan Allah. Seandainya engkau menimpakan beban terlalu berat bagiku, aku takut jadi kufur, jalan dari lusmu tidak kutapatkan. Allah, ihdinas siratul mustaqim. Setu ibu Al-Fatihah itu dahsyat. Gunalah saya, saya bahas sabun minallah. Karena kuncinya di zikir. Salah satu zikir yang orang lupa Zikir gampang lah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Itu dahsyat Bahkan satu-satunya ayat Yang menghantarkan bismillah itu Suratnya ketika Nabi Sulaiman Menundukkan Ratu Sabah Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Mulai hari ini semua apapun dalam hati atau diucapkan mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, merciful, compassionate Allah. B orang sering mempersilahkan dengan, tetapi dengan itu harus getar dalam hati kita memulai artinya bi itu Bismillahirrahmanirrahim mulailah segala sesuatu starting by what you have start your motivations the first the primary the fundamental you have to start with the name the name of of Allah all your you are your motivation Allah Allah Allah Allah Sebab itu orang berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakaltu Allah. La haula. Hebat itu. Tapi saya yakin di sini kita nggak baca. Sometimes yes, my friend betul. Sometimes kalau lagi susah dia seorang Islam itu doanya kenceng. Kalau lagi gembira lupa, Yuk kita biasakan dawamkan. Dimanapun kita dapat baca bis, Bismillah. Berangkat dari rumah, mulai dari pintu rumah pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la illa billahil alil azim. Itu saja dulu. Mulai pelajaran saya yang pertama nih. Ini dulu. Saya ingin murid-murid saya nanti nih Bismillahirrahmanirrahim. Mau mau pulang juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di rumah Alhamdulillah. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa Bismillahirrahmanirrahim? Tanamkan pada anak kita ya. Kenapa? Semua urusan nol di hadapan Allah nilainya tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi dokter sebelum nyuntik bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nih anak kita ada yang jadi dokter nanti ya. Dokter yang menemukan oh ini virus flu burung. Di burung kenapa nih flu burung? Ya. Ya. Flu burung, tapi burung saya flu banyak. Tapi kalau flu burung <laughs> saya gitu. Menemukan virus flu burung. Jago anak kita, makanya Pak Ya, kaya alhamdulillah tapi ngoyongin jadi kaya di negeri ini susah bisa makan jadi alhamdulillah. Apa harus kita lakukan? Saving. Jangan dikit-dikit gosok kredit, gosok, gosok. Waktu gosok tuh setan tuh berbisik, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok gosok lagi, gosok lagi. Ujungnya nggak bayar, sengsara lagi. Kalau bisa hidup yang paling merdeka nikmat bahagia hidup apa? Gak punya hutang, Hidup yang sengsara, jantung berdetak, kadang-kadang juga stroke sekali-kali. Eh, stroke malah gak ada sekali-sekali ya. Itu karena banyak hutang, tegang. Aduh, aduh, aduh. Jadi sudahlah, saving. Untuk siapa saving? Your children. Karena Surat an dikatakan, hendaklah kalian takut kalau kalian mati, kalian tinggalkan generasi yang lemah, yang miskin, yang susah. Jadi kita kerja keras itu bukan untuk kita lagi, untuk apa lagi teh, Ya. Untuk anak. Anak nanti kita bahas betapa besarnya pahala mendidik anak. Ya, karena apa? Karena kita sadar zikir pada Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nanti kita bahas sayang tadi komputernya tidak jalan ke keunggulan Al-Quran semuanya itu pakai angka 19 sampai Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19 ya. ba sin mim alif lam lam alif lam jumlahnya 19 ya. jumlah surat berapa ayo jumlah surat ibu Deh, 114 144 sama fotokopinya bu itu fotokopi <laughs> yang aslinya 114 ditambah berapa surat jadi betul juga ibu ya ya fotokopi berapa jus itu 114 itu ternyata bisa dibagi 19 6 pokoknya semuanya 19 wah nanti nanti kawan-kawan kita tunggu lagi kalau diundang lagi nih ya kalau enggak ya keterlaluan iya. Itu keajaiban Al-Quran itu dahsyat. Nanti kita bandingkan dengan Bible. Nanti saya buat Bible. Sekalian kalau ada mu'alaf silakan. Ya. Betapa hebatnya Al-Quran. Nah sebab itulah ini jangan dianggap main-main. Kalau wirid Bismillahirrahmanirrahim